tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pembagian di atas kemahabijaksanaannya ini melainkan kita menjadi orang yang pandai berterima kasih menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita di rumahnya duduk bersimpuh di masjid dan di rumahnya ini juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita untuk mensyukurinya karena bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang paling berharga dan paling mahal dan paling berguna kecuali nikmat bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla ala talabi mardatih bantuan dan pertolongan untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya keikhlasan untuk bertemu dan menziarahi saudaraku ahlus sunnah wal jamaah dan juga diberikan keikhlasan kepada al-jami' yang mungkin datang dari tempat masafah ba'idah yang jauh barakallahu fikum setelah syukri lillahi azza wa jalla Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan La yashkurullaha man la yashkurun nas Seseorang tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui majlis ini pula saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terwujud. Kebaikan ini terlaksana barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan imbalan lebih dari apa yang dia telah keluarkan. Dari majlis ini barakallahu fikum saya mengungkapkan jazallah Semoga Allah Azza wa Jalla membalas ala wajhil khas wal khusus Ustaz Aba Abdullah Abdurrahman Mubarak dan segenap asatidah yang duduk bersama beliau dan juga buat segenap ikhwan yang saling bahu membahu yang saling tolong menolong untuk mewujudkan mujtama Islam sunni salafi yang saling bahu membahu untuk mewujudkan masyarakat yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di tengah-tengah masyarakat muslim saudara kita barakallahu fikum dan ini adalah juhudun kabir sebuah upaya dan usaha besar mashkurun alaih yang kita harus barakallahu fikum puji hal itu rahimani wa rahimakumullah al-asatidah yang di sini ikhwan-ikhwan kita berdatangan barakallahu fikum sedikit tidaknya telah terwujud masyarakat sunni salafi di tengah barakallahu fikum mujtama'ul muslim adalah sebuah berkah sebuah niyah nabilah niat yang tinggi dan mulia dan usaha yang besar barakallahu fikum semoga juhud kesungguh-sungguhan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya dan mempersiapkan ganjaran yang kita tidak mungkin semoga mempersiapkan ganjaran yang besar barakallahu fikum di luar perhitungan kita. Kedua, saya mengucapkan semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan mujtama sekarang ini yang sudah mewujudkan mujtama sunni salafil athari mewujudkan terbiah untuk abna putra putrinya muslimin yang berjalan di atas kitabullah dan berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah juhudun kabir. Upaya besar dan usaha besar di saat barakallahu fikum hancur leburnya sistem pendidikan kita tampil kita maju ke depan kita melangkah sekian langkah untuk kemudian mengadakan pendidikan yang berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah ghurbah. Ini adalah penampilan sebuah keasingan barakallahu fikum di saat orang berlomba-lomba melalui pendidikan mengejar dan melirik kepada dunia dan jabatan. Mujtama Muslim Sunni Salafi tidak melirik dan melihat semuanya itu. Yang dilirik adalah keselamatan dia di dunia. Yang diidam-idamkan adalah keselamatan dia dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang dicita-citakan adalah barakallahu fikum keberhasilan meraup kebahagiaan di saat bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala usaha yang sangat besar barakallahu fikum dimanapun dia berada ahlus sunnati wal jamaah harus saling bahu membahu kalau dia jauh tempatnya dia bisa berdoa memberikan memintakan agar ke, mendapatkan kekokohan mereka-mereka yang sedang berjuang mendidik anak-anak muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dan alhamdulillah termasuk sebuah kemuliaan buat saya saya duduk juga di hadapan para muda sini. mungkin di sana ada yang lebih dari apa yang kami lakukan di negeri seberang berbuat terhadap dakwah ilallah azza wa jalla semoga Allah menjadikan barakallahu fikum pertemuan kita ini pertemuan mubarak rahimani wa rahimakumullah diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala dan lebih dari itu semua yang paling membahagiakan barakallahu fikum bertemunya kita dalam naungan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bertemu barakallahu fikum di atas jalan yang diridhainya. Kita duduk berkumpul barakallahu fikum dalam naungan yang disukai, disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala naungan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar barakallahu fikum. Yang kita berharap pertemuan kita di atas manhaj ini kita mampu membawanya, mampu memikulnya dan kita kuat untuk menggigitnya bagaimanapun badai ujian datang menerpa barakallahu untuk menyusul generasi-generasi yang telah diridhoi oleh Allah berlalu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in untuk kemudian saya menggambarkan bahwa kita ini sedang berada di dalam satu anugerah yang besar dan mulia, suci dan bersih, terpelihara dan maksum. Siratul mustaqim barakallahu fikum. Jalan kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka karena yang kita diberikan ini adalah sesuatu yang suci, yang bersih, yang besar, mahfud, terjaga, dan maksum, lepas dari kesalahan. Berarti butuh jiwa-jiwa yang besar untuk memikulnya. Butuh jiwa yang besar untuk menampung dan membawanya. Anugerah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Dan kita sudah menemukan dalam perjalanan dakwah dari mulai kita mengenalnya. Sekian banyak ujian datang barakallahu fikum menerpa. Allahu Azza wa Jalla mampu memperkenalkan kita untuk berjalan di atasnya. Bahkan mungkin di antara ikhwani fillah telah mengambil memetik buah dengan ujian-ujian ini menjadikan dia semakin kokoh untuk berpegang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak barakallahu fikum bermunajat kepada Allah. Dia banyak meminta kepada Allah bimbingan arahan karena dia tidak tahu bahwa hari-hari yang akan datang bisa jadi ujiannya itu lebih dahsyat pada hari ini. Memang itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa al-fitnatu yurakkiku ba'duha Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti ada sesuatu yang selalu kita jaga yang selalu kita perhatikan barakallahu fikum. Jangan sampai kita lalai semuanya darinya. Karena kita sedang diberikan sesuatu yang besar, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, yang agung, yaitu diperkenalkan dakwatul haqqi. Kita harus memikulnya dengan jiwa yang besar berarti kita harus benar-benar selalu waspada. Kewaspadaan terhadap barakallahu fikum diri-diri kita. Sesungguhnya yang membahayakan kemuliaan yang kita bawa ini adalah yang datangnya dari diri kita sendiri. Teman bisa mempengaruhi di saat ada panggilan dari diri kita sendiri. Masyarakat mujtama lingkungan akan bisa mempengaruhi kita. Apalagi kalau sampai menodai perjalanan kita. Kenapa? Karena ada tanggapan dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau ada penentangan, ada pengingkaran, bagaimanapun warna-warni itu, kita akan tetap tegar dan kokoh barakallahu fikum. Tidak akan terwarna dengan di luar. Maka oleh karena itu, yang berbahaya dalam memikul amanat di saat muncul dari diri kita sendiri, sudah tidak lagi punya hormat terhadap yang diberikan muncul dari diri sudah lemah untuk kemudian melindungi nikmat ini sudah tidak ada lagi barakallahu fikum kemauan keinginan semangat semuanya muncul dari diri kita sendiri barakallahu fikum kita harus jaga dan kita harus pelihara selalu coba baca karyanya para ulama Terlalu banyak penyakit-penyakit yang tertanam dalam diri kita sendiri. Kalau kita ingin membuktikan penyakit, jalan ke belakang. Di saat kita belum mengenal dakwah dan belum diberikan hidayah oleh Allah. Di mana kita? Di mana kita hidup? Di mana kita melangkah? Di mana kita bergerak? Kemana barakallahu fikum jasad ini kita bawa? Pikiran ini menerawang barakallahu fikum. Semuanya dalam konteks jalan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun engkau bawa pakaian, topi ke masjid, sebentar lagi keluar dari masjid alal ma'asi, berada di atas ma'asi barakallahu fikum. kita memiliki penyakit yang sangat-sangat banyak. Di saat hidayah itu datang, kita bisa menindihnya. Bibit-bibit penyakit itu kita berusaha untuk matikan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya diri kita sudah tidak lagi hormat terhadap pemberian dan anugerah dari Allah, penyakit-penyakit-penyakit itu akan bermunculan kembali. Yang tadinya tertahan, direm, diinjak, dibunuh, dimatikan bibitnya dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi di saat jiwa ini sudah tidak menghormati hidayah di saat jiwa ini sudah tidak lagi melihat nilai sebuah hidayah dari Allah. Lalu kemudian kita lepas kontrol terhadap diri kita sendiri. Ini yang membahayakan perjalanan suci kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan kebanyakan manusia itu jahil tidak memahami nufusihim jiwa-jiwa mereka dan juga tidak memahami kulubihim hati-hati mereka kebanyakan manusia kata beliau barakallahu fikum tidak memahami berarti kalau kita tidak memahami itu semua artinya kita tidak mengenali diri kita sendiri. Sementara beliau mengatakan man arafa qalbahu arafa rabbah man arafa nafsahu arafa rabbah yang mengenali dirinya yang mengenali hatinya dia akan mengenal dan mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum Beliau rahimahullahu taala menggambarkan bahwa hati dan jiwa manusia itu bagikan benteng benteng barakallahu fikum yang musuh-musuhnya itu berusaha untuk masuk untuk bisa menembus benteng maka beliau mengatakan rahimahullahu taala bagi orang yang ingin menjaga benteng itu, maka dia harus mengerti pintu-pintu benteng itu, dijaga ketat, dilindungi pintunya, karena mereka para penyerang-penyerang. Mereka yang akan masuk merusak menghancurkan kita pasti dia akan masuk barakallahu fikum melalui pintu benteng. Beliau kemudian menjelaskan barakallahu fikum. Pintu benteng itu adalah sifatul insan. Pintu benteng itu adalah sifat-sifat yang ada pada manusia. Barakallah fikum. Sekarang kita mengenal diri setelah mendapatkan hidayah. Sebelumnya sama sekali. Kita tidak mengenali diri kita sendiri. Barakallah fikum. Karena kita tidak kenal diri kita sendiri. Kita tidak kenal Rabb rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah Allah memilih kita dari sekian umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kita baru mengenal diri kita sendiri kita mencoba membawanya diri ini untuk dekat dengan Allah kita mencoba membawa diri kita ini untuk dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kita coba gandeng istri kita agar mereka dekat dengan Allah. Kita coba merdekakan anak kita agar dekat dengan Allah, dekat dengan kitabullah dan sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam bertanda bahwa kita ini memahami diri kita sendiri. Memahami barakallahu fikum, tapi di sana akan terjadi kelalaian. Ini yang harus dijaga. Ini yang harus diwaspadai. Kelalaian bisa saja terjadi di tengah jalan. Kelalaian bisa saja terjadi di tengah jalan. Sehingga barakallahu fikum di saat setan menguasai dari pintu itu dia sebertambah lalai, bertambah lalai. Terbukalah pintu setan untuk menguasai dirinya. Bisa jadi Kemarin itu adalah kebenaran dalam pandangannya. Sekarang menjadi sesuatu yang salah. Kemarin menjadi temannya Barakallah Fikum. Karena dia sama-sama berjuang. Tidak menutup kemungkinan. Setelah pintu itu jebol dan terbuka. Akan menjadikan ini adalah lawan dan musuhnya. Kemarin itu adalah musuhnya. Karena banyak barakallahu fikum merusak dirinya, atau mungkin barakallahu fikum berbahaya. Namun karena pintu itu sudah jebol. Yang tadinya lawan atau yang dia peringatkan sekarang menjadi teman dekatnya dan menjadi seperjuangan bersama. Semuanya mungkin akan terjadi barakallahu fikum di dalam hidup ini. Sehingga kalau kita tidak waspada untuk terus menjaga, menjaga, menjaga diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an khawatir kerusakan itu sesungguhnya dari diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barakallahu fikum apa yang disebut dengan temannya yang jelek. Itu adalah karena diri kita menyambut ajakannya, menyambut seruannya dan seterusnya. Inilah dia makna yang kita digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat seseorang itu menyembunyikan sesuatu Nabi sudah mengungkapkan sebuah cirinya barakallahu fikum al arwahu junudum mujannada ma ta'arafa minha italaf wa ma tanakara minha tanakara minha ikhtalafa hati ini terus akan mencari yang sama, yang sama, yang sama. Kalau kita tidak segera waspadai akan terjadinya perubahan pada diri kita. Berarti di saat Allah menganugerahkan kita nikmat yang besar ini, kita harus berjaga barakallahu Kita harus melakukan hirosah penjagaan yang ketat, yang kuat, yang keras. Akal kita harus kita jaga. Ilmu kita harus kita jaga. Kulub ini harus dijaga. Dan penjagaan terhadap kolb hati lebih dari penjagaan segala galanya. Oleh karena itu saya mengajak dari majelis ini semua ikhwani minal mudarrisin barakallahu fikum sudah saya sebutkan sebuah keterhormatan buat saya duduk barakallahu fikum bersama mudarris abna ahli sunnati wal jamaah untuk kita memurajaah barakallahu fikum ya karya-karya mungkin karya-karya ulama mungkin akan bisa menjadi bekal rahimani wa rahimakumullah di saat kita memikul amanat dakwatu ilallah azza Wajal di pundak kita ini ada amanat putra putrinya muslimin bahkan ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an ini barakallahu fikum kal muqaddimah bentuk muqaddimah saya duduk bersama ikhwani hafizani wa hafizakumullah dan insya Allah daris kita pada sore hari ini daris kita oke okay? nah nah fi visa tapi saya nanya beliau beliau lihat jadwal enggak <laughs> nah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum saya membaca di mukaddimahnya di situ ada sesuatu yang sangat penting juga sebagai wawasan buat kita murabbi wal murabbiyat murabiat hadirnya ya ustaz baik murabbi wal murabbiyat barakallahu fikum tentunya yang paling kita perhatikan pertama kali bahwa ini adalah tugas dan amanah dari Allah azza wa jalla tarbiyah abna muslimin adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla dibutuhkan saling bahu membahu saling tolong menolong kalau engkau tidak punya kemampuan untuk membantu dari sisi duniawi mungkin di sana Anda bisa membantu lebih tinggi dari itu semua dan lebih mahal nilainya yaitu doa rahimani wa rahimakumullahu jami' Saya baca barakallahu fikum untuk menyingkat waktu setelah beliau membuka amma ba'du fa inna muhimmatal murabbi azimatun jidda wa amaluhu min ashrafil a'mali idza atqanahu wa akhlasa wa akhlasa lillahi ta'ala fihi wa rabbat tullabat tarbiyatal as sahihata amma ba'du kata beliau sesungguhnya tugas seorang murabi adalah sangat besar. Dan usaha murabi tersebut wa amaluhu wa amalahu sesungguhnya tugas dan pekerjaan seorang murabi fa inna wa amalahu min asyrafil a'mal idza atqanahu tugas dan pekerjaan sang murabbi termasuk dari amalan-amalan yang paling asyraf yang paling mulia idza atqanahu apabila dia memutkinkannya bukan di sini barakallahu fiik idza atqanahu طيب قال رحمه الله تعالى أما بعد فإن مهمة المربي عظيمة جدا وعمله من أشرف الأتقانه Kata beliau bahwa tugas seorang murabbi adalah sangat besar dan upaya usaha pekerjaan seorang murabbi itu termasuk dari seutama-utama tugas idza atqanahu apabila dia atqanah mengilmui dan memantapkannya. Ini satu. Kedua, wa akhlasa lillahi ta'ala fihi. Bila dia mengikhlaskan bagi Allah subhanahu wa ta'ala fihi padanya dan dia mendidik tulab di atas terbiah Islamiyah as-sahihah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada tiga hal pokok yang perlu kita perhatikan barakallahu fikum dalam ucapan beliau. Pertama, beliau mengajak agar sang murabbi itu mampu memetik hasil sebelum segala sesuatu. Sang murabbi mampu memetik hasil barakallahu fikum dari tarbiyah besar tersebut. Apa yang dia harus lakukan? Apa yang harus dia perbuat? Pertama, dia menjaga dan memperhatikan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa memetik nilai dan hasil pertama kali zakal murabbi yang kedua yang dia harus lakukan untuk kemudian bisa memetik hasil pertama kali buat dirinya dia mengilmui lalu kemudian menerapkan sistem pendidikan dan terbiah itu pada jalan yang tidak bertentangan dengan agama. wa lab at-tarbiyatal islamiyatas sahihah dia mendidik anak-anak, dia lakukan barakallahu fikum tugas besar ini di atas tuntunan dan bimbingan agama. Dua hal ini yang harus diperhatikan pertama kali. Benar tugas terbiah ini besar. Dan itu merupakan bagian besar dari agama. Dan terbiah itu adalah ibadah kepada Allah Berarti yang harus diwujudkan bagi seorang murabi mampunya dia memetik hasil sebelum segala sesuatu. Adapun terkait berhasil atau tidaknya, ini adalah urusan yang kedua. Kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla Barakallahu fikum. Tapi sekarang seorang murabi harus benar-benar dia berupaya untuk bisa memetik hasil perjuangan dia ini, tugas besar ini, buat dirinya sendiri, untuk dia jadikan bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga jerih payah, lelahnya dia, bercucuran keringat, bercucuran keringat karena banyak berfikir, sampai kurus mungkin, barakallahu fikum, agar semuanya itu bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, dia harus memperhatikan ini. Memperhatikan barakallahu fikum keikhlasan. Yang kedua, pelaksanaan tarbiyah itu harus dilaksanakan dalam koridor agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun kalau kemudian nilai dan hasil terwujud atau mungkin nilai dan hasil itu tidak terwujud di tengah-tengah muslimin. Berapa orang saja ini pun sudah dua hilang satu. Ya tinggal satu, hilang satunya lagi. Barakallahu fikum. Terbukti itu di tengah kaum muslimin terlihat buahnya. Itu adalah urusan yang di atas. Urusan Allah Azza wa Jalla tapi engkau telah menggenggam, meraup hasil dan nilai perjuangan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dua ini harus barakallahu fikum diperhatikan dengan ketat di dalam menjalankan roda tarbiyah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini lolos, kalau ini lepas, kita akan banyak kecewa di tengah jalan. Kita akan mengatakan saya sudah ajari dia, bimbing dia, tapi dia kurang ajar. Wah, wow, muncrat. Akan muncul itu semua. Tapi jikalau dia benar-benar menata dirinya, dia memperhatikan, dia ingin pertama kali untuk memetik nilai has, hasil. Apapun yang terjadi dalam keikhlasan dan perjuangan dia sesuai dengan tuntunan agama, dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ada yang nakal, di antaranya ini. Dia sudah berupaya semaksimal mungkin. Keluar, lari, dan semisalnya. Itu bukan tugasnya engkau. Allah yang akan menyambut. Allah yang akan memberikan. Allah yang akan memetikkan hasil. Bagi mereka-mereka yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi, kita sudah merawat tapi kalau ini gagal, salah satu dari keduanya gagal. Ikhlas kita untuk memperjuangkan agama Allah, misalkan. Tapi ada bentuk terbiah yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ini akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anda akan disoal. Sudah berat Anda berbuat barakallahu fikum maka Anda kena rahimani wa rahimakumullah tanggung jawab besar apalagi penyelisian itu engkau lakukan dalam kondisi engkau tahu tentang tidak bolehnya kalau sekiranya benar-benar tepat berjalan di atas tuntunan agama tapi ada dunia yang engkau lirik ada kedudukan yang engkau akan cita-citakan. Anda sembunyikan di dalam jasad ini. Sungguh barakallah fikum. Tidak akan bisa memetik hasil perjuangan ini. Bahkan Allah mengatakan tuhu wa syirkahu. Aku akan biarkan dia dan orang yang dia sekutukan aku barakallah fikum dengannya kata Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa memetik nilai dan menggenggamnya. Karena ternodai keikhlasan barakallahu fikum. Berarti seorang murabbi dari ungkapan beliau ini agar kita dalam tugas yang besar ini pertama kali bisa memetik nilai dan hasilnya. Dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, wa akhlasa lillah Kedua, atqanahu wa rabbat at-tarbiyatal islamiyatas sahihah. Kemudian beliau mengatakan, wal murabbi wal murabbiyatu yashmalul mudarrisa wal mudarrisata wal muallima wal muallimata wa yashmalul aba wal umma wa kulla man yar'al awlada sang murabbi dan murabbiyah itu mencakup mudaris dan mudarrisah muallim dan muallimah masuk juga di dalamnya al-ab wal um Bapak adalah seorang murabi. Al-um adalah seorang murabbiyah. Masuk di dalamnya siapa saja yang memimpin barakallahu fikum memelihara al-aulad anak-anak. Dia masuk dalam istilah murabbi dan masuk juga dalam istilah murabbiyah. Wal mudarrisu murabbil ajyali fal mudarrisu murabbil ajyali wa alaihi yatawaqqafu salahul mujtama'i wa fasaduhu seorang guru adalah murabbil ajyal generasi-generasi. Pendidik generasi-generasi. Maka di pundak sang murabbi inilah terhenti kebaikan masyarakat dan kejelekan masyarakat. Berarti tugasnya besar guru itu barakallahu fi. Ya. Bukan kecil tugasnya seorang guru rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh barakallahu fikum yang menjelaskan tentang besarnya kedudukan guru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum apa? Man ta'allamal Qur'ana terus wa 'allamahu. Pengajar guru barakallahu fikum. Kata beliau, kebagusan masyarakat, rusaknya masyarakat, ya tawakab maksudnya tergantung pada sang murabi ini. kalau murabinya itu soleh, insya Allah mujtama juga akan solah. Tapi kalau sang murabi ini adalah toleh. Loh, bagaimana bentuk tolehnya? Satu, dia tidak ikhlas membimbing masyarakat. Ingin dunia mereka melirik harta-harta benda mereka. Barakallahu fikum. Dua, dia mendidik anak-anak muslimin tidak di atas tuntunan agama. Ini murabbi talih. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka masyarakat itu kebagusannya ya tergantung dari pak guru tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, Fa'idha qama biwajibihi fit ta'lim faakhlasa fi amalihi wa wajjaha tullabahu nahwa dini wal akhlaki, wat tarbiyatil hasanati sa'idat الطلاب وسعد المعلم في الدنيا والآخرة kata beliau lalu bila sang mudarris itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya di saat mengajar taklim dan dia mengikhlaskan fi amalihi dalam amalannya wa wajjaha dan dia mengarahkan wajah dan dia mengarahkan tulab-tulab kepada agama kepada akhlak kepada tarbiyah hasanah nilai dan hasilnya sa'idatul tullabu pelajar-pelajar itu akan berbahagia dan juga al-muallim akan berbahagia di dunia dan juga di akhirat وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada anak pamannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami muttafaqun alaih Demi Allah jika Allah menunjukkan denganmu seseorang melalui engkau dia mengenal agama melalui arahan engkau dia semangat untuk mencari ilmu menjadi orang soleh berbakti kepada Allah berbakti kepada kedua orang tua melalui bimbingan-bimbingan engkau dia mendapatkan hidayah apa nilainya barakallahu fikum coba dengarkan nilai yang disebutkan oleh Nabi salatu wassalam. Usaha yang engkau lakukan itu lebih baik daripada engkau memiliki humor, Lebih baik daripada engkau memiliki onta, onta, onta, onta merah. Kenapa beliau memakai onta? Tambah lagi yang warnanya merah. Karena termasuk harta yang berharga dulu adalah memiliki onta-onta merah. Ini harga apa namanya harta yang sangat-sangat mahal nilainya di saat itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam menghibur para sahabatnya barakallahu fikum satu orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau itu lebih baik daripada engkau memiliki sedemikian nilai harta besar harta yang mahal bagaimana tidak barakallahu fikum kita mau bandingkan kalau antum punya teman. Antum lihat teman dulu mungkin di masa kecil, kemudian duduk di SMP atau SMA dulu. Antum melihat dia dan antum kenal dia. Ada semangat tapi sedang terbawa barakallahu fikum oleh afkar pemikiran-pemikiran. Antum beli buku terjemahan harganya 20 ribu atau dua puluh lima atau di bawah itu. Kirimkan kepadanya. Antum kasih bahwa ini sebagai hadiah dari antum. Antum mau duduk bersama dia, tak mungkin. Dunianya berbeda dengan antum. Antum mau menyampaikan sebagaimana seorang ustadz, antum tidak punya kemampuan. Tetapi engkau membelikan buku terjemahan lalu engkau kirim buat dia. Setelah kemudian melihat bahwa ini adalah sebuah hadiah yang sangat berharga, dia coba telepon antum, dia coba bertanya, dia kemudian mau, mau, mau sampai pada akhirnya karena buku itu dia dijemput oleh hidayah dari Allah. Harganya cuma 20 ribu. ditukar oleh Allah Azza wa Jalla dengan onta, onta, onta merah. Itu lebih baik daripada engkau memiliki itu. Maksudnya, berarti urusan hidayah ini besar urusan menebar, menebar, menebar hidayah ini adalah besar. Maka kita besarkan diri pertama kali dengan hidayah ini agar kita bisa memetik di saat kita menebarkan hidayah barakallahu fikum. Nah, bernilainya amal engkau mengajak seseorang lalu mendapatkan hidayah sekali lagi tergantung dari keikhlasan engkau barakallahu fikum. Tergantung dari keikhlasan engkau berbuat karena Allah Azza wa Jalla Sungguh betapa tinggi nilai keikhlasan di dalam hidup seorang murabbi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytan fil bahri." sahihun rawahu tabrani wa ghairuhu Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda pengajar kebaikan akan memintakan ampun buatnya segala sesuatu. Yastaghfiru kullu segala sesuatu akan memintakan ampun barakallahu fikum buatnya sampai-sampai ikan-ikan yang ada di dalam laut memintakan ampun buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan barakallahu fikum Bukankah ini busyrah? buat mudarisin dan mudarisat, muallimin dan muallimat, murabbiyin dan murabbiyat. Bukankah hadis seperti ini barakallahu fikum adalah bushra kabar gembira? Kita akan mengatakan iya. Tapi ingat kabar gembira ini akan terwujud pada diri engkau bila melaksanakan tugas-tugas engkau. Termasuk tugas engkau barakallahu fikum yang harus dilaksanakan. Karena ini adalah ibadah. Terbiah adalah ibadah. Anda harus ikhlas. Kedua, tugas anda harus menyesuaikan terbiah dan pendidikan itu di atas jalan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bina di atas keikhlasan, kita bina di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, putra-putrinya muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan dalam riwayat sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Malaikat-malaikat membentangkan sayapnya ini adalah barakallahu fikum sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada muallim al-khair. Pengajar barakallahu fikum kebaikan. Beliau melangsungkan. Wa idza ahmalal muallimu wajibahu ووجه طلابه نحو الانحراف ومبادئ الهدامة والسلوك السيء شقي الطلاب وشقي المعلم وكان الوزر في عنقه وهو مسؤول أمام الله تعالى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه كتب لي بارك الله فيكم Dan apabila sang muallim itu melalaikan kewajibannya sebagai seorang guru, akan disebutkan nanti tugas-tugas hal-hal yang harus diperhatikan. Dan dia mengarahkan para pelajar kepada al-inhiraf, penyelewengan dan penyimpangan di dalam mengajarnya melalui akhlak-akhlak dan adabnya kemudian mabadi dasar-dasar hadamah penghancur ya apakah sifatnya yang datang dari barat atau dari timur atau yang datang dari orang-orang jahat pemikiran-pemikiran barakallahu fikum dan mengarahkan murid-muridnya kepada akhlak-akhlak yang jelek. Guru mengadakan untuk mengundang muridnya pacaran islami contohnya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan akan celaka ai merugi. Murid-murid itu dan juga akan merugi pula sang muallim, sang pengajar. Kedua, bagi sang guru barakallahu fiik dosa berada di pundaknya, lehernya. Si barakallahu fiikum pengajar tersebut celaka juga dosanya akan ditimpakan kepadanya dan dia akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kalian adalah ra'in pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Al-um, al-ab dan um akan disoal oleh Allah. Mudaris, mudarisa, muallim, muallima, murabbi wal murabbiyah akan ditanya semuanya itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang guru itu tidak punya keikhlasan, apa yang mau dipertanggungjawabkan? Kalau sang guru itu melirik kepada dunia, lalu menyabet syariat Allah, lalu dia langgar tuntunan agama karena ingin mengejar duniawi, apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menjadikan barakallahu fikum para petugas-petugas tadi, murabbi, muallim, mudarrisah, al-ab, al-um untuk selalu waspada dan menyiapkan jawabannya di saat sekembalinya dia kepada Allah Azza wa Jalla dimintai tanggung jawab. Dia harus barakallahu fikum menyiapkannya rahimani wa rahimakumullah. Akan disebutkan lagi nasihat oleh beliau. Wal muallimu ra'in fi madrasatihi wa huwa mas'ulun an tullabihi seorang guru pemimpin di sekolahnya dan dia akan dimintai tanggung jawab tentang murid-muridnya. Ini tentunya sebagai sebuah nasihat buat kita semuanya. Di saat kita diberikan amanah, Jangan sampai yang kita lakukan itu yang penting ngajar selesai kitab, ois pulang ke rumah main sama anak barakallahu fikum duduk bersenang-senang sama istri. Tidak ada jiwa pendidikan yang ada pada dirinya. Cukup mengajar. Oh, tipe-tipe seperti ini ada. Harus dirubah karena yang dibutuhkan oleh pendidikan ahlus sunnati wal jamaah adalah seorang pengajar mu'alim dan juga sekaligus seorang murabbi. Kit murabbi dari sisi ibadah dia jaga, dari sisi akhlak dia perhatikan, dia memberikan ihtimam kepada tulap-tulapnya. Sedikit tidaknya dia tahu ini loh sifat-sifat anaknya saya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketemu assalamualaikum. Tanya kaifahal. Ini semuanya adalah upaya-upaya terbiah terhadap abna muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Ya, sekali lagi. Yang dibutuhkan oleh ahlus sunnati wal jamaah adalah seorang muallim dan sekaligus sebagai murabbi. Dia bisa memberikan teladan. Bisa dia memberikan nasihat. Dia yang terdepan. Bisa dia mengundang, mengajak untuk berbuat baik. Dia yang terdepan untuk memberikan contoh barakallahu fikum dan teladan rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita semuanya. Faliyakun, islahuka li nafsika ayyuhal murabbi wal muallim qabla kulli syai' فالحسن عند الأولاد ما فعلت والقبيح عند الطلاب ما تركت وإن حسن سلوك المربي أو حسن سلوك المربي والمعلم والمعلمة والأب أفضل تربية lahum. Kata beliau, hendaklah perbaikan terhadap dirimu wahai sang murabbi. Wahai sang pengajar. Lebih dahulu dari segala sesuatu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Engkau yang harus membina dan membimbing. Sampai terkadang Ustadz-ustadz kita barakallahu fikum terpaksa harus memberitahukan ya alustad afwan. Ya. Untuk kemudian jangan dulu belajar. Jangan jadi ustadz. Jangan jadi muallim. Anda belum pas. Artinya belum pantas. Ayo kita belajar. Sampai terkadang begitu yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kita untuk menjalankan roda dakwah barakallahu fikum berat tadi. dikeritik rahimani wa rahimakumullah karena akhlaknya demikian, akhlaknya demikian. Di belakang hari ajakan musyawarah, ingin membantu ahlus sunnah wal jamaah perjalanan dakwah dianggap itu sistem komando. Ya Allah, ya Allah. Ya. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, baik di pandangan murid-murid itu apa yang engkau lakukan dan engkau kerjakan. Murid cuma melihat gurunya. Apa yang dikerjakan oleh gurunya, oh ini baik. Lah kalau sang guru melakukan sesuatu yang gak baik, tentu akan barakallahu fikum merusak sang murid tersebut dan yang jelek di sisi para murid adalah apa yang engkau tinggalkan. Apa kira-kira maknanya barakallahu fikum? Dengan kalimat ini yang baik apa yang baik di pandangan murid apa yang kau kerjakan? Yang jelek di pandangan murid apa yang kau tinggalkan? Ini maknanya agar sang murabi murabbiyah harus menjadi kudwa. Harus menjadi teladan dalam ibadahnya, dalam barakallahu fikum ketawaduannya, dalam tutur katanya, dia harus menjadi kudwa. tauladan yang baik rahimani wa rahimakumullah jami. Kemudian beliau menjelaskan. Dan sungguh kebaikan akhlak sang murabbi dan muallim, muallimah dan juga al-ab itu adalah metode pendidikan yang lebih utama buat mereka. Langkah mendidik dengan akhlak yang baik dan bagus. Rahimani wa rahimakumullahu jamia. Maksudnya apa? Pelajaran yang berharga Jangan sampai urusan akhlak dan adab itu dianggap kecil. Iya. Rahimani wa rahimah. Masa sih dia ditahdir karena akhlaknya? Loh. Mungkin dari kita ini masih ingat merekam ucapan-ucapan ibu kita dulu. Bapak kita dulu. Di saat kita sebagai anaknya, nak, kamu jangan main-main dengan anak itu ya. Anak itu jelek akhlaknya. Ini perangainya. Ibu kita saja dulu. Ini bahasa tahdir memperingatkan dari bahaya orang yang jelek akhlaknya dan jelek adabnya. Ibu kita tahu bahwa ini adalah nggak baik, nggak bagus. Apalagi kalau yang kita bawa ini adalah dakwah yang suci, dakwah yang besar, lalu kemudian kita tidak berakhlak dengan akhlak yang baik dan bagus. Kedua, orang yang sudah mengenal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap enteng permasalahan akhlak dan adab. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, innama bu'istu terus liutammima makarimal akhlak kok kita menganggapnya kecil betapa banyak kerusakan kejelekan dakwah ini menjadi bahan cibiran disebabkan karena akhlak seseorang yang jelek barakallahu fikum dakwah yang tercoreng. Ahlus sunnati wal jamaah yang tidak berdosa, bahkan dia akhlaknya bagus, tercoreng karena akhlak yang jelek. Lalu kita anggap ringan barakallahu fi. Kita ahlus sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullah telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin taliqin. Anda jangan mengentengkan kebaikan. Sekecil apapun juga pendidikan mafhumnya jangan mengentengkan kejelekan sekecil apapun. Jangan diremehkan. Jangan dientengkan barakallahu fikum. Di saat anak kita mau makan dengan tangan kiri, kita cegat. Loh, kenapa? Ini akhlaknya setan. Ini adalah perilakunya setan. Kita cegah anak kita. Hati-hati. Jangan makan, jangan minum pakai tangan kiri. Ini kan kita cegat anak kita supaya jangan makan dan minum pakai tangan kiri. Maksudnya persoalan akhlak dan adab itu besar dalam pandangan agama. Apalagi pandangan dakwah sunnah. Bukankah Nabi Ali Salatu Wassalam di saat melepaskan barakallahu fikum dainya dan utusannya basyira walatunafira yassira wala Semuanya ini masuk di dalamnya untuk menjaga akhlak dan adab barakallahu fikum. Jangan sampai karena akhlak kita itu tidak baik orang-orang lari dari kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Faya ma'syaral mudarrisin ala wajhil khas dan mudarrisat barakallahu fikum alhamdulillah kita sekarang berada dalam sebuah pengajaran yang sangat berharga untuk kembali kita melakukan pembenahan barakallahu fikum ke dalam diri kita kita kepingin meraup nilai yang besar buat diri kita kita akan kantongi untuk membawa menghadap Allah Subhanahu wa taala tugas tarbiyah ini adalah tugas para nabi dan rasul yang sedang kita emban. Berarti ini nilainya besar. Tadi sudah disebutkan satu saja nilainya. Kalau karena engkau orang lain seseorang dapat hidayah itu lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana lagi? Kalau lebih banyak dari itu. Semuanya ini, usaha ini harus kita jaga dengan keikhlasan barakallahu fikum dan terus berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini barakallahu fikum dan adapun yang berikutnya terkait tentang apa yang beliau tulis dari buku ini rahimani wa rahimakumullah nanti kita akan langsung membahas Muhammadul Murabbi An-Najih rahimani wa rahimakumullah wa akhiru da'wana anil hamdulillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh